يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان كل بيت أنت ساكنه حياتنا يوم ذات الناس بالحجاج رب غان غانا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Dalam pertemuan kita yang lalu kita masih membahas tentang beberapa hadis yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifatnya seorang mukmin. seorang mukmin sejati seorang mukmin sejati pastinya dia memiliki suatu sifat yang membedakan dia dari orang-orang yang lain yang menampilkan yang melambangkan identitasnya dia sebagai seorang mukmin apa itu sifatnya sifatnya ya menebar kasih sayang dan cinta di tengah-tengah manusia ada sifatnya orang-orang mukmin ada sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam ad darqutni beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min ya'lif wa yu'lif." Atau ya'laf wa yu'lif. ولا خير في من لا لا يألف ولا يؤلف. Sifatnya seorang mukmin itu dia itu pinter narik hati orang. Ada sifatnya orang mukmin. Pinter bikin orang jatuh hati sama dia. Ada sifat orang mukmin begitu. Woyuklah dan mudah untuk ditarik hatinya. Sebagaimana seorang mukmin pinter menarik hati orang lain dan mudah juga ditarik hatinya. Ada sifat orang mukmin wala khair dan nggak ada baiknya orang yang nggak bisa narik hati orang dan nggak bisa ditarik hatinya batu kayak begini batu macam begini nggak punya hati orang yang kayak begini Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah kita lihat diri kita sekarang ayo al Kita termasuk orang yang macam begini apa enggak? yang bisa narik hati orang lain dan bisa ditarik hati, Yang bisa bikin orang jatuh cinta sama kita dan bisa dibikin hati kita jatuh cinta sama orang lain. Intinya ada kelembutan, ridha, galem. Lembut. An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya begini. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala ala. Dalam hadis disebutkan juga wa khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bakal manusia yang lain. Nanti bagaimana? Tanya diri kita masing-masing, kita kasih man bisa kasih manfaat bakal orang apa enggak? Atau cuman madarat yang bisa kita berikan kepada orang lain? La ilaha illallah semakin semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain, maka semakin baik pula diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li iyalih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di marahu Imam An-Nasa'i wa ghairu bahwasanya semua manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan dari sekalian mereka hamba Allah yang paling disayang sama Allah tahu yang mana? Yang paling bermanfaat bakal hamba Allah yang lain. Semakin kita bermanfaat bakal orang lain, maka semakin besar juga kecintaan Allah bakal kita. Rahimahullah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Sajjad Bukit Duri Sayyidul Walid Berapa tahun lalu beliau meninggal nggak tahu kurang lebih usianya udah 100 iya sebelum meninggal dulu saya sempat datang sama Nabi Jindan nengokin beliau udah tua udah tua tapi walau demikian beliau masih bilang doain nenek padahal kita cucu-cucunya kita anak-anaknya dia bilang sama kita doain aneh. Aneh cuma minta atuh biar dikasih panjang umur sama Allah pengen bisa ngajar lagi. Ya Allah, umur udah 100. Terus masih minta sama kita agar kita doain. Padahal doa mustajab di tangan dia, bukan kita. Minta didoain supaya apa? biar panjang umur bisa ngasih manfaat bakal orang. Biar bisa ngajar lagi, masya Allah. Kenapa? Sebab memang nih kecintaan Allah di situ. Semakin kita bisa ngasih manfaat, bakal orang ya semakin besar juga kecintaan Allah bakal kita sekalian. Nah ente lihat diri ente gimana, manfaat apa yang bisa ente kasih bakal orang lain. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat. Wailah hidup di dunia kagak enak terus terang. Kalau bukan kalau bukan untuk memberikan manfaat bakal orang lain mau ngapain hidup di dunia kita? Kalau bukan untuk ngasih manfaat bakal orang lain, mau ngapain kita hidup di dunia? Gak ada gunanya. Gak ada nikmatnya. Di dalam hadis lain juga disebutkan, Fimar Imam Abu Dawud, من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان Barang siapa yang cinta karena Allah Membenci karena Allah Memberi karena Allah Melarang karena Allah Maksudnya tidak memberikan pemberiannya Tapi karena Allah Orang yang semacam ini faqad istakmalal iman, sungguh telah sempurna keimanan di dalam diri. Wa rawa afdalul iman an tuhibba lillah wa tabghudha lillah. Sebaik-baiknya bentuk keimanan seseorang adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa tastamil lisanaka fi dzikrillah dan gunakan lisanmu ini di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Suka untuk orang lain sebagaimana engkau suka untuk dirimu sendiri. Wa takrah lahum ma takrah li nafsik. Engkau benci sesuatu menimpa orang lain sebagaimana engkau benci sesuatu menimpa diri kita. Naam. Wa an taqula khairan aw tasmut. Dan engkau berucap kebaikan, tidak bisa berucap yang baik, diam. Hadas keimanan yang mulia di sini. Ini bentuk keimanan yang mulia di dalam diri seseorang ini dia. Ya, ente nggak mencintai kecuali karena Allah, nggak membenci kecuali karena Allah. Kemudian juga apa yang kita suka bakal diri kita berikan untuk orang lain. Dan apa yang nggak kita suka bakal diri kita jangan berikan kepada orang lain. Nah, ini orang kalau jalanin ini aja. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, akhlaknya bakal jadi akhlak yang mulia. Apa yang ente suka bakal jadi ente, berikan kepada orang lain. Apa yang ente nggak suka terhadap diri ente, jangan berikan itu kepada orang lain. Makanya Sayyidina Isa alaihi salam ketika ditanya oleh beberapa muridnya ketika muridnya melihat dari Sayyidina Isa akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Beberapa muridnya nanya, "Ya Isa, man addabah? Siapa sih yang ngedidik engkau ini sampai jadi mulia begini akhlakmu, luhur budi pekertimu ini?" Apa jawab Sayyidina Isa? lah, ahad, ada yang didik saya. tapi saya kok bisa itu begini? Akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur." Maka beliau menjawab, "Ra'aitu jahlal jahil syai'an fattanabtuhu." ketika aku melihat kebodohan seseorang tercela di mataku, maka aku jauhi. Ya, kita nggak demen. Nih contoh aja. Kita nggak demen orang ngomong kotor sama kita, ngomong kasar sama kita. Ketika kita lihat ada orang ngomong kasar, ngomong kotor, di depan mata kita nih orang ucapannya menjijikkan, nggak bagus, tercela. Iya kan? Itu kita jijik ngelihat hal ini dari orang lain. Nah kita jangan bikin. Sebagaimana kita benci itu dari orang lain, nah kita jangan bikin oleh diri kita. Kita ngelihat ya kesombongan ketika orang lain menyombongkan dirinya, kita jijik, kita nggak suka. Ente jangan bikin kesombongan yang semacam itu. Banyak hal ketika kita hidup di muka bumi ini yang kita saksikan dari orang lain kita nggak suka dan kita kadang ngomongin wah si fulan bikin begini hal tercela kita caci mati orang dan lain sebagainya ya ente nggak suka itu jangan ente ngomongin di belakang tapi ente lihat perilaku nggak baik itu jangan ente bikin nah jangan ente bikin iman seseorang dibuktikan di sini apa yang ente suka bakal diri ente. Ente pengen orang yang hormati ente. Ente juga hormati orang lain. Ente suka ngelihat kebaikan dari orang lain. Ente juga bikin kebaikan bakal orang lain. Nah, ada iman seseorang di sini. Nah, La ilaha illallah terus di antara bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala antagula khairan au tasmut. Hendaknya engkau mengucap yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu arda beliau mengatakan seseorang kalau punya iman benar orang yang punya iman begini sifatnya sebelum berbicara pastinya dia bakal berpikir. Ini sifat orang beriman begitu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya semacam itu. Orang yang beriman sebelum berbicara dia berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang pembicaraan yang akan dia ungkapkan. Kalau memang pembicaraan yang akan diungkapkan, dia renungkan, dia pikirkan, akan membawa manfaat, ucapkan silahkan. Namun, kalau memang ucapan yang akan dia ucapkan, yang akan diungkapkan membawa madarah, bahaya, dampak yang buruk, diam berarti baik. Jangan diucapkan. Ragu, ini ucapan bawa manfaat atau bawa madarat nggak tahu, ragu, maka diam. Jadi kita nggak boleh berucap kecuali sesuatu yang kita betul-betul yakin bakal bawa manfaat. Kalau memang yakin bakal bawa madarat atau ragu bawa bawa madarat atau bakal bawa manfaat, kita diperintahkan untuk dia. Sebab sifat orang mukmin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Naam. La ilaha illallah. Dalam riwayat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnadih. Beliau bersabda, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah ainal mutahabun li jalali. Al-yawma adilluhum fi dhilli. Dalam hadis riwayat Ahmad, Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bakal menyerukan suatu seruannya yang berbunyi di hari kiamat tuh Aidal muta'abun li jalali mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku karena aku kepada Allah. Seperti yang selalu saya bahas kemarin-kemarin ini, kita mungkin sayang sama teman kita, cinta sama teman kita, sama orang yang kita sayangi. Tapi belum tentu kita ta'ala. Yang ini cinta sama orang lain karena ketampanannya atau kecantikannya. Atau ini karena urusan pekerjaannya. Atau ini urusan ini dan itu tapi ketulusan di dalam cinta mana dia? Bukti cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta tersebut mengikat kedua orang itu, kedua orang yang saling mencintai dengan ikatan sagwa kepada Allah. Ada bukti. Kalau memang cinta menjadi penyebab dia bertakwa kepada Allah, ambil kabar berarti cinta yang terjadi karena Allah. Tapi kalau memang cinta yang terjadi hanya menjadi penyebab kemaksiatan, menjadi penyebab makin jauh dari Allah ambil kabar bukan terjadi karena Allah walaupun enteng akunya seribu akuan kalau itu lillahi ta'ala palsu semua nah wal akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin dan mereka orang-orang yang saling mencintai hari kiamat bakal menjadi musuh satu sama lain ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala illal mustaqim kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang takwa. Hababi Cinta kalau terjadi nama Allah nggak bakal bisa diputusin. Abada. Kalau udah terjadi karena Allah, ente mau putusin bagaimana nggak bakal bisa putus tapi kalau cinta terjalin bukan karena Allah jangan diputusin dia bakal putus sendiri ente usaha bagaimana supaya tetap nyambung nggak bakal bisa nyambung tapi cinta yang terjalin karena Allah harta kematian nggak bisa mutusin Seringkali saya kasih contoh Ketika hubungan terjalin dengan beberapa orang dengan Habib Ali Bintang dengan saya punya kakek Abi dan Jindan itu waktu mereka masih hidup hubungan terjalin erat luar biasa mereka meninggal anak-anak keturunan terus nyambung ini generasi berikutnya meninggal nyambung lagi terus dan begitu seakan-akan tuh kematian gak bisa memutuskan hubungan cinta. Kenapa? Sebab dari awal itu hubungan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita anak keturunan, nggak kenal sama anak keturunannya mereka. Tapi subhanallah, dari awal tuh udah bagus. Niat udah bagus karena Allah. Allah yang mengikatkan. Nah, Ya Rabb mudah-mudahan ini kecintaan yang terjalin antara kita terjalin karena Allah. Oh insya Allah nggak bakal putus ilah ya umil qiyamah. Ya Rabbal Alamin. Terus kalau udah terjalin karena Allah, ente semua. Kalau memang terjalin karena Allah, nah, cuman kita berusaha jalin ini karena Allah. Kalau memang terjadi karena Allah, ente semua hari kiamat bakal dengar seruan Allah hari kiamat. Yang manggil ente semua, ainal mutahabun li jalali. Mana itu orang-orang yang saling mencintai karena aku? Bangun, datang. Mudah-mudahan saat dipanggil kita ikut bangun itu waktu. Ikut menjawab panggilannya Allah. Jika dipanggil itu waktu Allah bilang kemari, aku naungi tadi yang dibawa naungan rahmat. cuman bagus ini ya kita kokohkan jalinan persaudaraan kita karena Allah. وروى أيضا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Seorang mukmin yang nyampur sama manusia terus sabar Ente kalau berkumpul, nyampur, membaur sama manusia ya mesti sabar. Ada aja yang maki ente, ada aja yang caci maki ente, yang kurang ajar sama ente, nggak menghormati ente, ada aja. Nah sabar. Ini enggak. Baru jadi ustaz dikit, keluhannya banyak banget. bet. aneh dimusuhin sama ini. bet. aneh sama tetangga aneh dihasut. Ya Allah, jangan jadi ustaz. Hah? Kagak enak. Kagak enak dimusuhin orang. Ente mau jadi apa aja, ente bikin baik dimusuhin orang, bikin jahat dimusuhin orang. Mau kagak dimusuhin, ya mati. Ini jangan hidup di dunia. Jangan hidup di dunia. Kalau mau kagak ada yang musuhin, jangan hidup di dunia. Nggak hidup di dunia pun belum tentu enak. Kalau masuk surga lu enak. Kalau tidak masuk surga, salah terima apa adanya dia tunasih. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Mukmin yang membaur dengan manusia tapi sabar dengan gangguan mereka, dengan caci makinya mereka lebih mulia daripada seorang mukmin yang menjauhi manusia karena nggak sabar nggak kuat ngadepin manusia yang membaur dengan mereka dan sabar lebih mulia di sisi Allah daripada yang menjauh karena nggak sabar Tentu biar sabar sama orang ya jangan ngeluh mau ada tetangga mau ada siapa caci maki yang tersenyum aja udah bagus aja puji aja orang yang caci maki ente puji dia Nah, نعم سيدنا زين abidin Ibn الحسين Ibn Ali, Ibn Abi Talib Imam Azim keluar dari masjid ya marhaba Zainal Abidin keluar dari masjid sama murid-muridnya begitu keluar dihadang sama satu orang dan Abidin berhenti, ada apa? Duduk, diri situ. Apa? Dikasih mana? Engkau begini, engkau begini, engkau begini. Itu murid-muridnya murid dengar gitu, pengong, panas, nggak ada yang kuat. Beberapa murid berdiri, pengen mukul nih orang. Dan Abidin bilang, biarin, biar dia bicarakan, mau dia bicarakan. Gak berani nih murid. Wah ini udah nggak berhenti berhentinya dia ngomong. Caci masih, Zainal Abidin. Zainal Abidin dengar habis bola dibalas dia nunduk udah selesai dan Nabi bilang ah udah tuntas apa yang mau kita sampaikan udah ya alhamdulillah terima kasih itu apa yang kita sampaikan tentangannya cacian makian itu kan cacian makian semua apa yang kita sampaikan tentangannya terima kasih aneh anggap itu sebagai nasihat bakal Anda. insya Allah Anda bakal perbaiki diri Anda. ada orang di antara kita bisa begitu dicaci, dimaki, dianggap dan dan itu bukan bukan dibuat-buat dari dalam hatinya yang paling dalam. Dia bilang, ini apa yang saya sampaikan nasihat bakal aneh, anda bakal perbaikin diri aneh. Terus biar ente tahu, tuh yang ente sebutin dari kekurangan aneh yang insya Allah bakal aneh perbaikin, itu cuma yang ente tahu. Yang agak ente tahu dari bobroknya aneh masih lebih banyak lagi. Tapi ini sedikit yang kita sampaikan bakal aneh hadiah besar bakal aneh, insya Allah bakal aneh perbaiki. Nah sebagai gantinya ente udah nasihatin aneh, panggil muridnya yang tadi udah memarah tuh, mana duit aneh? Kasih dia seribu dinar. Seribu dinar emas. Itu hamba Allah ngelihat begini dia malu dia nangis. Yang tadinya caci masih dia ngaku enggak, saya selalu abdi bin maafin aneh. Aneh sebenarnya dibayar sama si Fulan untuk caci yang ke depan umum. Dia bilang, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak apa-apa. Aneh nganggap itu sebagai nasihat, bagalan. Yang ente kagak tahu dari bobroknya aneh lebih banyak lagi, katanya lagi. dia. Akhirnya yang tadi ia caci maki berubah. Ashadu ka ibnu binti Rasulillah. Saya bersaksi engkau adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berubah jadi musuh. Tahu nggak seribu dinar berapa? Satu dinar kurang lebih seribu eh, satu juta empat ratus rupiah, empat ratus ribu rupiah. Nah kali seribu berapa itu? Ah, nggak tahu kan itu aja berapa kira-kira. Berapa? Ah, satu setengah m kurang lebih. Baik, satu setengah m. Ente caci maki dia dikasih satu setengah m. Ada orang gitu. Presiden nggak ngasih begitu ente caci kalau ente muji dikasih segitu masuk akal ente caci maki dia dikasih segitu Allah Allah Ada bukan manusia, malaikat begini. Lakin nggak salah, ada titiknya Rasulullah. Bin al-Abidin, Ibn al-Husain, Ibn Ali, Ibn Abi Talib. اذا كان يوم القيامه نادى المنادي من السماء ليقوم سيد العابدين فليقوم ابن هذا الله الله يستاهل Cuman sayang Ini kisah Zaman kita cuma jadi dongeng doang. Kenapa tahu? Ya, batas kita dengar ceritanya senang hati dengar cerita Walau ada yang ngamalin walau ada yang jadi untuk kita sebagai pedoman hidupnya udah punah dulu sejarah nyata sekarang udah cuma tinggal cerita doang siapa di antara kita mau hidup ini cerita di dalam dirinya sebab kisah para awalnya disebutin bukan cuma bakal dengar tapi supaya kita ikutin يا الله يا الله يا رب وروى أيضا بسند صحيح إن المتحابين في الله لا ترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحابون في الله وروى أيضا إن اوثق اوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله tali Islam yang paling kokoh di mana seseorang berpegang teguh kepadanya adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Dan orang yang saling mencintai karena Allah nanti di hari kiamat bakal terlihat tuh kamar-kamar mereka di sorga semacam apa itu? Berkilau Ente kalau lihat di tengah malam, cuman kita di sini Jakarta kagak ngelihat bintang di langit sih. Ada Jakarta bintang di langit, kagak ada. Kagak ada. Itu bagaikan bintang di langit. Ente kalau lihat bintang di tengah-tengah malam, itu kelap kelip seakan-akan dia mau terbenam. Nah, kamar orang-orang kamar-kamar orang-orang yang saling mencintai karena Allah di sorga nanti itu terlihat ya bagaikan itu bintang-bintang yang berkelas kelip di sorga. Allah. Mudah-mudahan kita punya tempat di sana. Mudah-mudahan kita punya tempat. Kita ngelihat tuh bintang di langit indahnya luar biasa. Cuman bayangin, itu punya kita bagaimana? Allah, Allah, Allah. Tanya, tuh punya siapa tuh kamar tuh? Yang berkilau, kelap kelip. Enggak. Dikatakan itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. وروى أيضا أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله وروي أيضا من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله Barang siapa yang pengen mencicipi kelezatan iman Mau gak bre? Mau gak cicipin kelezatan iman? Ya Rab mudah-mudahan kita semua bisa cicipin kelezatan iman Kayak apa kelezatan iman? Gak bisa diungkapin Apa deh? Aneh ente nih Sekarang kita belum tahu apa namanya kelezatan iman kita belum tahu anak ah, ente kita semuanya kita belum tahu cuman kita hadir begini enak gak tenteram gak segini aja kita nggak tahu kita merasakan kenikmatan yang luar biasa yang nggak bisa kita ungkapkan nah bagaimana itu yang dirasakan oleh mereka para awliya Allah daripada kelezatan iman wallah nggak bisa diungkapkan wallahil alim nggak bisa diungkapkan kelezatan kayak apa sih kelezatan iman nggak tahu belum pernah ngerasain cuman yang jelas kelezatan iman orang kalau udah merasakan kelezatan iman cambukan nggak berasa siksaan nggak berasa saking manisnya itu kelezatan iman Sayyidina Bilal Ibn Rabah dibaringkan di atas padang pasir Mekah yang demikian panas. Diletakkan di atas batu yang panas yang besar, terus dicambukin. Dia hanya berucap ahadun ahad ahadun ahad. Allah yang maha tunggal, Allah yang maha esa. Dan ditanya, ente nggak rasain sakit? Enggak, ente nggak berasa apa-apa. Manis ngucapin nama Allah. apa yang dia rasain sampai tuh nggak dirasakan kelezatannya bagaimana Wallahu alam nggak tahu cuman besar banget sampai cambukan dia nggak merasa siksaan dia nggak rasakan saking mahisnya kelezatan iman sampai dunia semua semuanya nggak ada harganya dibanding kelezatan iman. Apa ya? Apa ya Allah? Kita nggak tahu itu. Cuman alangkah ruginya orang yang meninggal dunia nggak merasakan kelezatan iman. Dia tahu kelezatannya jima, dia tahu kelezatannya makanan, dia tahu kelezatan minuman, dia tahu kelezatan maksiat, tapi kelezatan iman, asraf di muka bumi, di alam semesta dia nggak tahu kompasnya kerugian yang yang yang yang terbesar. Walaupun punya duit miliaran, tapi nggak merasakan kelezatan iman, Allah dia orang yang paling rugi. Dia orang yang paling rugi, dia orang yang paling rugi. Ya Allah mudah-mudahan anak yang tadi dimuliakan oleh Allah bisa mencicipi kelezatan iman. Min la tukayyaf wa la tusawwar bil afham man wa hafiha alladhiha Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pengen rasain kebebasan iman. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Sini Nabi bilang, yang saya cicipin kelezatan iman. Salah satu jalannya adalah cinta. Cinta kepada seseorang tapi enggak lain karena Allah. Tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Itu salah satu jalan untuk mencicipi kelezatan ini. Terus aneh kenal sama teman-teman aneh aneh cinta sama mereka karena Allah kok, kok belum ngerasain Bu, jangan salahin hadisnya salahin dirinya itu udah benar-benar cinta karena Allah setelah. terus juga di antara jalan yang ditempuh untuk mencicipi kelezatan iman jaga mata dari maksiat mata selama masih ngelihat hal-hal yang haram jangan pernah mimpi bisa mencicipi kelezatan iman Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. يا رب العالمين ويزيد الأجرين يا رحم المساكين يا البيت المدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله الله يا الله الله أجواك يا مولاي يلقى قوية تحت بابك واشوف لي فيك يا ربي نيا الله بما في الطاغية عصينا وسرنا في طريق العاتية فن لك جود يغفر ذنبنا الله التقوى كل منك يبغى عتيا يا الله اسلك بيننا للطريق السوية الله الله يا الله الله يا الله الصلاة طريق النبي وسادة العلوية يا مجيب استجب واعجل بشربة هنية الله حقوق